Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-8 dari menyebut nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Beliau hafizahullah ta'ala katakan Al-Malik. Untuk poin yang ke-8 di sini, beliau katakan Al-Malik, yaitu yang maha berkuasa Kemudian Al-Quddus yang maha suci. Assalam yang maha sejahtera. Al-Mu'minu yang maha memberi keamanan. Memberi jaminan keamanan, penjagaan. Al-Muhaimin yang maha memelihara, yang maha menjaga. Al-Jabbar yang maha perkasa. Al-Mutakabbir yang maha besar atau yang maha kuasa. Al-Khaliq yang maha menciptakan. Al-Bari yang maha mengadakan. Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. Menciptakan bentuk. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Hakim yang maha bijaksana. Ini nama-nama dari nama-nama Allah yang disebutkan oleh beliau. Ahfizahullah Ta'ala dan nama-nama yang disebutkan ini. Beliau berdalil dengan satu ayat yang ayat yang kita akan baca ini mencakup seluruh nama-nama tersebut. Beliau katakan qala ta'ala Allah Ta'ala berkata Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbar al-mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun huwa al khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard huwa al-azizul hakim Beliau katakan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Allah taala berkata, "Dia adalah Allah." Itu Allah. Yang dia nama Al-Azam sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. "Allazi la ilaha illahu yang tidak ada sesembahan yang benar melainkan dia, melainkan Allah. Al-Malik yang dia adalah Al-Malik. kemudian nama yang disebut dengan Al-Malik dan penamaan ini atau pensifatan Al-Malik ini bagi Allah dan juga bisa disifati, disifatkan kepada orang lain. Yaitu dari kalangan manusia dikatakan Al-Malik kalau dia sebagai raja atau memiliki kekuasaan dan yang semisalnya nanti akan kita jelaskan ada nama atau ada sifat-sifat yang sifat tersebut tidak dimutlakan seperti tidak dimutlakan untuk Allah. Akan tetapi sifat tersebut juga bisa di, disifatkan kepada manusia. Dan telah kita sebutkan seperti Ar-Rahim pada pertemuan yang lalu. Ar-Rahim ini tidak mutlak. Berbeda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman hanya untuk Allah. Mutlak hanya kepada Allah. Tidak pada selainnya. Adapun Ar-Rahim dia bisa. Disifatkan pula kepada selain Allah seperti manusia. Dikatakan dia memiliki rahmah. Dan yang berkaitan dengan Malik ini, seperti itu juga. Bisa disifati manusia juga dengan Al-Malik. Akan tetapi, kalau yang disebutkan di sini Al-Malik, dalam ayat yang ada di sini, yang dimaksud adalah Allah. Al-Quddus ini Allah, Assalam adalah Allah, Allahu Assalam. Dan nanti akan diperjelas dalam ayat Al-Mu'min. Ini juga Al-Mu'min merupakan nama Allah. Dan bisa disifatkan juga kepada orang beriman. Orang yang beriman, kalau dia sendiri beriman, dikatakan mukmin dia. Jadi Al-Mu'min di sini, nama Allah yang juga merupakan sifat Allah dan orang beriman disifati dengan sifat mukmin. Jadi penamaan ini atau pensifatan ini tidak mutlak hanya kepada Allah. Artinya dia juga bisa disifati pada orang yang beriman, dikatakan mukmin. Dan ini perlu diketahui, pernah terjadi di dalam majlis. Ada orang yang dia dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah, dia penuntut ilmu. Ketika dia melihat ada temannya namanya Abdul Mukmin, dia pun mengingkari nama tersebut. Ketika ditulis di suatu pengumuman pamflet bagi yang mau membeli rumah hubungi Abdul Mukmin, dia menyatakan ini orang ini namanya jelek sekali kata dia. Alasannya kenapa? Karena menyebut namanya dengan Abdul Mukmin. Dia menganggap mukmin itu makhluk. Itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidaktahuannya tentang perkara tersebut. Kemudian kita ingatkan bahasanya al-mu'min itu nama dari nama-nama Allah. Juga sifat dari sifat Allah. Allah disifati dengan yang maha maha memberi keamanan, maha menjaga. Dan sifat ini juga ada pada manusia kita jelaskan Abdul Mukmin nama Abdul Mukmin adalah boleh. Kalau dia yang dia maksudkan Al Mukmin di sini adalah Allah. Tapi kalau dia maksudkan Al Mukmin di sini adalah orang, orang beriman, kemudian dikatakan ada seseorang dikatakan itu hambanya orang beriman itu, maka ini salah. Tapi kalau dia maksudkan Al Mukmin adalah Allah, maka boleh. Abdul Mukmin, Abdul Mukmin. Yang dia maksudkan Al Mukmin Allah, maka boleh penamaan tersebut. Tapi kalau dia maksudkan yang dimaksud mukmin di sini adalah orang, berarti namanya Abdul Mukmin artinya hambanya mukmin, orang mukmin, maka ini tidak benar. Jadi yang benar dia maksudkan al-mukmin itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan ini memiliki uh, penamaan ini juga dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman dikatakan al-mukmin atau al-mus al-mukmin. Al-mukmin dikatakan kepada orang beriman dan dia adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Muhaimin. Al-Muhaimin yang Maha memelihara, yang Maha menjaga, Al-Jabbar, Al-Jabbar, Al-Jabbar Al-Mutakabbir dan Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat mutakabbir. Itu yang Maha besar. Yang dia mutakabbir yang tidak ada yang tersifati dengan sifat ini. Ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat mutakabbir. Orang-orang baik dari kalangan mukminin atau yang selainnya dilarang untuk kibir. Dilarang untuk kibir, untuk mutakabbir merasa mutakabbir atau congkak yang semisalnya. Jadi kalau Allah di dinamai dirinya sendiri dengan mutakabir. Sifati dirinya sendiri dengan sifat ini. Ma'al khalik, al-bari'u, al-musawwir, al-ajz. al-musawwir ini. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pada dirinya. Dengan sifat al-musawwir. Dengan itu dilarang bagi hamba-hamba Allah melakukan taswir, menggambar makhluk bernyawa karena akan setara atau menyerupai, ingin menandingi Allah dalam masalah penciptaan. Sementara Allah sendiri adalah al musawir. Orang ketika melakukan perbuatan menggambar makhluk bernyawa, Allah melaknatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu al musawirin Allah melaknat para tukang gambar karena ingin menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah penciptaan. Maka dengan itu tidaklah di, dibenarkan orang untuk disifati dengan al musawir Kemudian al-aziz. Al-aziz maha perkasa. Ini juga terkadang dinamai pula dari kalangan manusia dengan al-aziz. Seperti pada surat Yusuf yang berkaitan dengan raja dikatakan al-aziz. Al-Aziz. Dan ini penamaan ini. Kalau yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala dia Al-Aziz. Jadi tergantung konteks dari ayat yang kita lihat. Kalau dalam surat Yusuf disebutkan Al-Aziz di sana bukan dimaksudkan Allah. Hanya berkaitan dengan raja kisah pada Nabi Yusuf bersama raja. Disebut Al-Aziz yaitu Al-Aziz maksudnya adalah raja. Dikatakan Imra'atul Aziz, yaitu istrinya raja. Jadi Al-Aziz, pensifatan ini, terkadang juga disifatkan kepada manusia yang memiliki kedudukan atau penamaan manusia ketika itu dengan menggunakan Al-Aziz. Adapun Al-Aziz ini, yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala dan pada ayatnya nanti kita akan jelaskan. Kemudian Al-Hakim yang maha bijaksana. Dan sifat al-hakim ini juga ada pada manusia. Ada dari kalangan manusia dikatakan hakim dia. Memiliki kebijaksanaan, bijak. Dan yang dimaksud al-hakim di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Jadi menetapkan ada, menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Dan di sana ada juga manusia yang disifati dengan hakim. Dan terkadang orang menamai dirinya dengan nama hakim. Apakah penamaan ini boleh? Maka penamaannya adalah boleh. Dia menamai dengan hakim. Atau dia disifati dengan al-hakim. Seperti Luqman al-hakim. Ini permasalahan ini adalah boleh. Jadi permasalahan ini adalah boleh. Pensifatan sifat pensifatan seperti itu bisa disifatkan juga kepada manusia al-hakim. Dan nanti akan kita sebutkan nama-nama yang yang selainnya. Dan beliau berdalil dengan apa yang kita sebutkan ini dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Huwa Allahu alladzi la ilaha illa al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir." Subhanallah amma yusyrikun. Dia adalah Allah yang tidak ada sembahan yang benar melainkan dia. Yang dia adalah Al-Malik. Al-Malik. Al-Quddus. al salam Al-Mu'minu. Al-Muhaiminu. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Itu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan tadi. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Allahul khaliqul bari'ul musawwir. Dia adalah Allah yang al khalik yang menciptakan. Dan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al khalik Penetapan adanya nama dari nama Allah itu al khalik Al-bari'u al-musawwir. Dan ini telah kita jelaskan tadi. Lahul asma'ul hasna Bagi Allah memiliki nama-nama yang indah. Yusabih lahu ma fis samawati wal ardi. Bertasbih padanya apa-apa yang ada di langit, langit dan apa yang di bumi. Jadi menetapkan di sini bahwasanya makhluk-makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan para malaikat, manusia dan hewan-hewan, binatang sekalipun mereka bertasbih kepada Allah. Gunung dan semisalnya bertasbih. Bahkan terkadang mendoakan Semalam telah kita sebutkan tentang kisah orang menuntut ilmu didoakan oleh ikan-ikan yang ada di laut. Dan hal tersebut dengan izin Allah terjadi. Nah di sini apa-apa yang ada di langit-langit dan apa yang di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwal azizul hakim dan Allah adalah al-aziz lagi al-hakim. Itu di antara nama dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan lagi al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu, al-alim. Al-awwalu yang maha awal. Al-akhiru yang maha akhir. Al-zahir yang maha nampak. Al-batin yang maha tersembunyi. Al-alim yang maha alim. Jadi ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang juga mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan pada ayat dalil yang beliau disebutkan di sini huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa kulli syai'in alim. Dia adalah al awwal, al akhir, al zahir, al batin wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia terhadap segala sesuatu alim. Itu mengetahui memiliki ilmu, maha berilmu. Al-alim yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Penetapan bahasanya Allah memiliki nama Al-alim dan Allah subhanahu wa ta'ala sifati dengannya. Mengetahui terhadap segala sesuatu. Kemudian sebutkan lagi yang selanjutnya Al-Ghafuru Maha Pengampun, Al-Wadudu yang Maha Pengasih, Al-Majid yang maha mulia dan berdalil dengan perkataan Allah Qala ta'ala wa Al ghafurul wadudu zul arshil majid dan dia adalah Al-Ghafur maha pengampun Al-Wadud yang maha pengasih Zul arshil majid pemilik arsh Al-Majidu yang mulia dan terdapat nama dari nama-nama Allah di sini Al-Wadud sifat pengasih ini juga bisa disifatkan kepada manusia. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menikahi wanita yang memiliki sifat ini al-wadud yang cinta, pencinta, pengasih. Jadi sifat ini juga bisa atau ada pada manusia, ada pada manusia. Al-wadud ini. Dan dari ayat ini menerangkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Majid. Kemudian Ar-Razzaq, Al-Qawi, Al-Matin. Ar-Razzaq. Yang maha pemberi rezeki, Al-Qawi. Yang maha kuat. Dan Al-Qawi bisa juga disifatkan kepada makhluk dengan sifat Qawi. Yaitu kuat. Akan tetapi tidak sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pensifatan-pensifatan. Kita mensifati Allah di atas segala-galanya yang paling tertinggi yang ada padanya. Adapun manusia walaupun disifati dengan kuat, disifati dengan memiliki kekuatan, tenaga dan semisalnya, tidaklah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Allah sudah tentukan. Dan di sana ada sifat yang tidak mutlak. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Tidak diitlakan hanya kepada Allah. Tapi ada di sana sifat-sifat yang juga ada pada pada manusia. Dan telah kita sebutkan tadi. Tidak boleh disamakan dengan Allah. Walaupun di sifat itu ada pada manusia. Akan tetapi sangatlah jauh berbeda. Allah memiliki sifat ula, lebih tinggi dan indah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Kemudian Al-Qawi Al-Matin. Al-Matin yang kokoh. Memiliki kekokohan. Dan di sana mungkin bisa dilihat pada terjemahan yang kita terjemahkan. Sepertinya ada pengulangan padanya. Iya. Jadi ada penyebutan ada penyebutan dari matanya ini terdapat kesalahan penulisan pada poin dari Asmaul Husna di sini pada poin 28 ditulis ar-razaq itu benar. Kemudian poin 29 ditulis al-quwah. Ini kesalahan yang ada. Karena ini mengkopi dari ayat. Di ayat disebutkan dulu kuah. Di, di kopi paste diambil dari kuah. Padahal yang dimaksud al-qawi. Dan ter, terulangi lagi pada poin yang tiga, 30. Nomor yang 30 ditulis Al-Quwa juga padahal yang dimaksudkan adalah Al-Matin. Jadi 28 itu ditulis Ar-Razak itu yang benar. Kemudian 29 Al-Qawi yang ke-30 Al-Matin. Dan di sana terjadi kesalahan ketika diketik karena copy paste dan ini tidak sempat kita melihat yang dimaksud di sini Seharusnya al-qawi, kemudian al-matin. Tapi di sini disebutkan al-quwah, al-qawi pada terjemahan ya. pada terjemahan di sana ada ada seperti itu. Al-quwah eh, al-qawi, al-qawi diketik dengan al-quwah. Pada 30 al-matin diketik pula dengan al-quwah. Padahal al-qawi seharusnya pada nomor 29 dan nomor 30 al-matin. Itu kesalahan dari dari tulisan tersebut dan bisa dibenarkan, dikoreksi, diberi catatan. Bukan al kuwa tapi al kawi Kemudian yang ke-30-nya al-matin. Ini salah satu kesalahan yang ada dari buku yang sudah terbit itu dan bisa diperbaiki dengan menggunakan pena. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tulisannya manusia atau setiap yang dituliskan oleh manusia itu mesti ada sanatnya. Kecuali Allah, Dan ini dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Mesti ada kesalahan. Ada buku-buku yang dicetak atau diterbitkan. Atau yang ditulis oleh manusia itu mesti ada salah. Terkadang salah tulis seperti ini. Terkadang salah penyebutan. Terkadang salah huruf dan ini perkara yang biasa terjadi. Dan bukan kemudian perkara ini kemudian dijadikan masalah. Karena kita melihat orang mencari-cari kesalahan ketika mendapati masalah seperti ini dijadikan. Seakan-akan perkara ini dia tidak akan terjatuh padanya. Katakan dia juga salah. Suka menulis. Ada kesalahan pada bukunya. Ketika ditanya apa kesalahannya. Hanya satu masalah seperti ini diangkat. Padahal kalau dia benar-benar sebagai seorang sunni salafi, dia akan melihat hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para ahli hadis meriwayatkan itu berbeda lafaz terkadang, terkadang salah lafaznya, terkadang dan ini dimaklumi perkara ini. Akan tetapi karena menginginkan fitnah dalam piaskan dendam dan amarah, kemudian menjadikan permasalahan seakan-akan itulah yang layak untuk proses pengkritikan. Bahkan permasalahan yang yang dulu yang sudah tidak jelas diangkat dimunculkan seakan-akan baru itu ditebarkan di tengah-tengah umat. Jadi kalangan mubtadi'ah al-hizbiyun seperti itu, qabbahahumullah. Dan bisa kita sebutkan di antara perkara-perkara ini. Terkadang kita ditebarkan terus, dikatakan kita ini membolehkan perkara yang haram sampai disebutkan kue ulang tahun atau yang semisalnya menyebutkan membolehkan daura sururiin sebagaimana yang ditebarkan oleh semua tadi Allah tentang masalah ini dan dicari satu permasalahan dicari perkara masalah satu kata pun itu dijadikan masalah karena sudah tidak mendapatkan lagi permasalahan artinya Akhirnya membuatkan kerancuan-kerancuan, penipuan-penipuan. Biar bisa menjatuhkan. qabbahakumullah Dan kesalahan seperti ini adalah perkara yang sering terjadi pada Bani Adam dan kita ketika mengetahui kesalahan seperti ini kita langsung membenarkan dengan penjelasan seperti ini. Akan tetapi kalau mubtadi'ah dan orang-orang menyimpang, orang-orang menginginkan fitnah, tidak memperdulikan penjelasan ini. yang dimunculkan tetapi yang salahnya. Qabbahahumullah. Jadi yang salahnya itu yang dianggap terus. Hingga sekarang kita melihat ketika kita datang di Pontianak. Ternyata yang masih dibicarakan tentang Syiah yaitu Imam Sakalain. Sehingga kita datang suatu masjid dapati orang yang terpengaruh dengan pemikiran Luqman Ba'abduh menyebutkan bahwasanya Syekh Yahya itu senang sekali dengan pujian Imam Taqalain. Ketika dibaca Imam Taqalain, Syekh Yahya katanya menyatakan toyib, toyib, toyib, toyib. Diulang-ulang toyib, toyib, toyib. Saking senangnya kata mereka. Itu yang diangkat terus. Seakan-akan perkara itu Syekh Yahya masih mengibarkan. Masih menganggap. Padahal sudah ada pernyataan, penjelasan, dan keterangan yang sudah jelas. Akan tetapi para mutadiah orang-orang menyimpang seperti mereka terus mengangkat. Nah, ini keadaan diikuti oleh orang yang kita sebutkan tadi kubahahullah. Dan sekarang kita masuk pada penyebutan ayat sebagai dalil terhadap apa yang kita sebutkan tadi dari kesalahan tadi. Kita jelaskan di sini dalil yang disebutkan oleh beliau Allah Ta'ala Qala Ta'ala Inna Allah huwa razzaqul quwwatil matin Sungguhnya Allah dia adalah Ar-Razaq Dhul Quwatil Matin. Pemilik kekuatan Al-Matin yang kokoh. Jadi sekali lagi nama yang disebutkan tadi Al-Quwah. Bukan itu lafadznya. Baru terulang lagi dua kali yang benar adalah Al-Qawi Al-Matin. Jadi artinya Alhamdulillah dalam kurung itu betul. Cuma tulisan Arabnya di situ ada kesalahannya. Dan kita jelaskan seperti ini untuk menerangkan kesalahan tersebut. Walaupun ini orang menganggap tidak masalah sebenarnya, akan tetapi kita menganggap ini suatu kesalahan dan perlu untuk kita jelaskan. Dan beliau sebutkan di sini perkataan Allah, Allah, Inna Allah huwa razzaqu kuwatin quwwatil matin. Sungguhnya Allah, dia adalah Razak, Zul quwah, memiliki kekuatan al-matin, yang kokoh, yang maha kokoh. Allah Ta'ala wa huwa al-qawiyul aziz, dan dia adalah al-qawi, al-aziz. Jadi ini, al-qawi yang dimaksud di sini. Tadi disebutkan Zul quwah, memiliki kekuatan, dan pada ayat ini diperjelas wa huwa al-qawi, yang dia adalah al-qawi. Inilah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disifati tadi Zul quwah, yang memiliki kekuatan. Kemudian beliau katakan lagi, yang poin selanjutnya. Al-khairu. al hafidu Al-hafidh. Qala ta'ala fallahu khairun wa huwa arhamur rahimin. Jadi al-khair. Nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bisa dikatakan namanya Abdul Khair. Yang dimaksud Al-Khair adalah Allah. Dan Al-Khair ini sifat juga kepada manusia. Dia memiliki kebaikan disifati dengan khair khairun nasi korni thumman ladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Jadi terdapat padanya pensifatan atau penjelasan terhadap manusia yang memiliki sifat khair. Juga al-hafiz. Al-hafiz ini nama dari nama Allah dan ini juga bisa disifatkan kepada orang yang memiliki kemampuan yang mumpuni hafalannya yang kokoh hafalannya dikatakan al-hafiz seperti yang kita maklumi yang kita ketahui al-hafiz bin Hajar Al-Hafidh Kathir dan yang lainnya. Al-Hafidh yang maha dan di sini disebutkan yang maha menjaga. Ya, Al-Hafidh yang maha menjaga, Al-Hafidh yang maha penjaga. Dan nah, di sini memiliki kejelasan kepada kita tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Khair Al-Hafiz, Al-Hafiz. Kalau Allah Ta'ala, Fallahu khairun hafidha. Dan Allah adalah khairun, sebaik-baik. Hafidha, sebaik-baik penjaga. Bahwa arhamur rahimin. Dan dia adalah arhamur rahimin. Yang arham, yang penyayang. Ar-Rahim, yang penyayang. Yang pengasih. Dan telah kita jelaskan tentang Ar-Rahim. Yaitu sifat yang tidak dimutlakan kepada Allah Subhanahu wa taala saja tapi sifat tersebut juga bisa dibawa atau disifatkan juga kepada manusia yang memiliki sifat rahmah dan ini telah kita jelaskan wa qala ta'ala dan Allah ta'ala berkata inna rabbi ala kulli syai'in hafiz sesungguhnya Rabbku atas segala sesuatu adalah hafiz ada ini menerangkan kepada kita tentang nama Allah Hafiz dan pensifatan bagi Allah disifati dengan Al-Hafiz yaitu yang maha penjaga. Kemudian al alim al kabir Al-Muta'al. Al-Alim yang maha berilmu. Al-Kabir yang maha besar. Kemudian Al-Muta'al yang maha tinggi. Al-Alim ini nama dari Allah dan sifat dari Allah. Juga disifatkan kepada manusia. Yang dia memiliki ilmu dikatakan Al-Alim. Al-Kabir juga pensifatan kepada manusia. Jika dia lebih tua, lebih besar, memiliki kedudukan, pangkat dikatakan al-kabir, orang yang besar. Al-alimul kabir, alim yang, yang besar. Ini bisa disifatkan kepada manusia dan ini tidak khusus. Tidak dimutlakan kepada Allah. Kepada selain Allah seperti manusia juga bisa disifati dengan al-alim. Itu bagi mereka yang memiliki ilmu al-kabir yang mereka adalah orang-orang besar atau orang yang sudah tua bisa disifati dengan al-kabir. Al-muta'al yaitu berkaitan dengan Allah, ketinggian Allah yang maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, suci Allah yang al-a'la lebih tinggi dan al-muta'al di sini yaitu Allah yang maha tertinggi. Dan dalilnya disebutkan qala ta'ala alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Hari alim kalau disebutkan alimul ghaib maka tentu ini adalah Allah. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Jadi katakan alimul gaib. Itu Allah yang mengetahui perkara gaib. Wasyahadah. Dan yang nampak. Yang ada di depan kita maupun yang tidak ada. Al-Kabiru. Disebutkan Al-Kabir. Pensifatan kepada Allah tadi. Yang Allah disifati tadi alimul gaib wasyahadah. Juga Al-Kabir. Allah adalah Al-Kabir. Al-Muta'al. Yang maha Kemudian yang selanjutnya al-maliku. Al-maliku al-muqtadir. Al-malik al-malik yang maha berkuasa. Al al-malik tadi al-malik yang pertama. Dan pada terjemahan mungkin bisa dilihat lagi. Sepertinya ada juga salah penulisan. Jadi pada terjemahannya kalau ayatnya, pendalilannya benar. Cuma disebutkan pada poin ke-37. Uh, poin ke... Iya, 37. Pada terjemahan ditulis Al-Malik. Padahal yang dimaksudkan Al-Maliku. Al-Maliku. Yang kedua baru Al-Malik. Bukan Al-Malik. Al-Malik sudah kita sebutkan tadi pada awal-awal. Jadi yang dimaksud di sini Al-Malik sama Al-Malik. Ada dua. Jadi al-malik pada poin 37, al-malik pada poin 38. Kemudian al-muqtada itu kesalahan dari penulisan yang ada. Penulisan. Terkadang memang mengetik itu otomatis. Baru ketik huruf-huruf depan sudah muncul. Kemudian langsung pasti-pasti. Dan ini salah satu dari kekurangan di sini jadi disebutkan di sini al-malik padahal yang al-malik ini seharusnya poin 38. Poin 37 al-malik. Dan ini penjelasan untuk menerangkan hal tersebut dan kita jelaskan di sini untuk menerangkannya. Sehingga tidak ada kesan nanti seakan-akan kita membiarkan kita tetap menjelaskan bila ada kesalahan pada buku-buku kita, terjemahan kita atau yang semisalnya, ada ceramah, ada kesalahan, kita sebagai ahlu sunnah langsung menjelaskan, menerangkan. Adapun ahlu bid'ah. Adapun ahlu bid'ah tidak. Ahlu bid'ah malah menjadikan kesalahan yang itu diangkat-angkat. Padahal tidak melihat keterangan kita. Karena ingin mencari pembahasan seperti yang telah kita sebutkan tadi tentang si tadi Qabbahahullah. Seperti itu modelnya. Dan kemudian diperjelas ini berkaitan dengan ini dalil dari Al-Quran tadi Malik Yaumiddin menjelaskan di sini Malik jadi dalilnya Malik jadi poin 34 tadi ah 37 tadi yaitu Al-Malik dengan dalil ini Malik Yaumiddin jadi Malik Yaumiddin ini pensifatan kepada Allah saja karena dialah yang menguasai hari ke hari kiamat nanti hanya Allah pada hari pembalasan nanti hanya Allah yang menjadi penguasa tertinggi satu-satunya tidak ada tandingan padanya. Allah Ta'ala wa fi maq'adi sidqin inda malikin. Nah, ini yang poin 38 tadi. Malikin. Kemudian poin 39 muktadir. Yang muktadir yaitu yang maha mampu memiliki kekuatan, kekuas, kekuatan, kemampuan yang luar biasa. Ini pensifatan bagi Allah Subhanahu wa taala dan ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada kajian selanjutnya nanti baru kita akan menjelaskan